katakanlah kepada saya dalam Islam ini ucapan nasihat yang tidak akan saya tanyakan kepada selain kau Rasul mengatakan Qul amantu billah tsumma istaqim. Rasul katakan, katakanlah saya beriman kepada Allah, kemudian istiqomah. Rasulullah SAW berwasiat kepada orang ini agar iman, merealisasikan iman, tauhid kepada Allah Subhanahu wa taala dan istiqamah di atas keimanan tersebut sebagaimana dalam hadis yang diriwayatkan Imam Muslim. Para ulama senantiasa mewasiatkan kepada seluruh kaum muslimin pada zaman gurbah ini, zaman keterasingan ini, untuk selalu mengkaji permasalahan-permasalahan tauhid. Karena banyaknya kesamaran, banyaknya penyimpangan di dalam masyarakat. Supaya kaum muslimin tidak terjebak ke dalam kekafiran atau kemusyrikan atau kepada pemahaman-pemahaman yang menyimpang di luar daripada pemahaman al-sunnah wal jamaah. Jadi para ulama menekankan untuk apa? Untuk mengkaji lebih dalam dalam rangka merealisasikan firman Allah Subhanahu wa taala wa kadzalika nufassilul ayat wa litastabila sabilul mujrimin dan begitulah kami merinci ayat-ayat, menjabarkan ayat-ayat dalam Al-Quran ini supaya apa? Supaya jelas jalan orang-orang mukmin dan jelas jalan orang-orang kafir. Di dalam ayat Al-Quran Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menjelaskan secara gamblang, jelas, nyata jalanan orang musyrik dan jalan orang mukmin. Sehingga orang-orang yang mengerucut kepada Al-Quran dan As-Sunnah kepada wahyu Allah Subhanahu wa taala ini, mereka akan mendapatkan kejelasan, mendapatkan hal-hal yang nyata dalam menyikapi realitas kehidupan ini, terutama dalam menyikapi orang-orang yang keluar daripada barisan tauhid jatuh ke dalam kemusyrikan. Dan para ulama kita, mereka juga menekankan kepada permasalahan ini supaya umat mereka mau kembali kepada ajaran Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu, di khutbah ini saya akan selalu menekankan permasalahan tauhid supaya tidak ada kesamaran sebagai ulur dari hadapan Allah Subhanahu wa taala sudah menyampaikan dan hujjah kepada orang-orang lain. Allah Subhanahu wa taala tadi dalam Al-Qur'an mengatakan wa kadzalika nufassilul ayat wa litastabina sabilul mujrimin. Begitulah kami merinci menjelaskan ayat-ayat supaya jelas jalan orang-orang mukmin dan jelas jalan orang-orang musyrik, orang-orang musyrik orang-orang kafir. Permasalahan tauhid sudah sering saya kupas di sini. Dan yang akan saya jelaskan pada permasalahan pada kali ini adalah tentang eh, sikap para ulama al-sunnah wal jamaah ketika menilai orang-orang yang jatuh dalam kemusyrikan syirik akbar mereka tidak dipaksa dan mereka mengetahui hakikat apa yang sedang mereka kerjakan akan tetapi mereka melakukannya karena alasan uzur kejengan umpamanya atau karena taklid atau hal yang lainnya. Di dalam Al-Quran Allah Subhanahu Wa Taala ketika menjelaskan ayat-ayat Al-Quran tentang penyesatan setan kepada umat manusia, Allah Subhanahu Wa Taala menjelaskan bahwa setan itu menghiasi perbuatan buruk di hadapan manusia menjadi perbuatan yang baik. Dengan sebab budaya setan, manusia jatuh ke dalam kemusyrikan, mereka tidak menyadari bahwa perbuatan yang dilakukan itu adalah perbuatan yang syirik atau kekafiran. Para ulama pernah menjelaskan permasalahan-permasalahan tauhid, pernah menjelaskan permasalahan uzur-uzur yang berkaitan dengan hal itu, mereka menjelaskan tentang penyimpangan-penyimpangan di dalam pemahaman tauhid. Seperti dalam permasalahan syirik akbar, permasalahan zahirah yang merupakan inti dakwah para rasul. Sebagian orang mereka menjelaskan bahwa orang-orang yang melakukan kemusyrikan sedangkan dia itu tidak dipaksa tahu apa yang dia hakikat yang dia kerjakan kita tidak bisa mengatakan dia itu orang musyrik kita tidak bisa mengatakan dia itu orang kafir perbuatannya syirik namun orang orangnya tidak bisa kita katakan musyrik atau kafir ini hanya disebutkan perbuatannya syirik tapi orangnya adalah kalau mengaku muslim dia adalah orang musyrik Para ulama masih Abdul Abba ketika menjelaskan firman Allah Subhanahu wa taala, beliau bahas ketika menjelaskan firman Allah, "Faqatul musyrikin haitsu wajadtumuhum." Faqatul musyrikin haitsu wajadtumuhum. Gunakanlah ya, orang-orang musyrik itu di mana saja kalian dapatkan. Beliau katakan, "Hada ya'ummu al-mu'ayyana wa ghairahu." ayat ini mencakup orang orang yang orang tertentu dan yang lainnya. Karena musyrikin jamaah daripada orang-orang daripada musyrik. Orang-orang yang melakukan kemusyrikan ya tidak dikatakan musyrik, tapi musyrik berarti tidak akan ada kalimat jamaah musyrikin karena musyrikin itu adalah bentuk jamaah daripada kalimat musyrik jika orangnya banyak disebut musyrikin tapi kalau orang-orang yang masih dikatakan sebagai orang muslim tentu tidak dikatakan yang jamaknya karena orangnya yang orang mesti dikatakan sebagai orang muslim juga ketika menjelaskan firman sabda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam man badala lalu waktu siapa yang mengganti agamanya bunuhlah ini kata Nabi ada yang ummu al muayyan wa ini mencakup orang muayyan dan yang lainnya juga ini mencakup orang yang siapa yang dibunuh bukan perbuatannya orangnya. Orang yang dikatakan masih muslim bagaimana membunuh perbuatannya. Sedangkan yang dikatakan waktu dibunuh orang yang dibunuh orang yang sedangkan yang dibunuh itu bukan perbuatan tapi orangnya. Banyak kejadian-kejadian pada zaman zaman Rasulullah SAW tentang sikap Rasulullah, para sahabat, para ulama dan para tabi'in dan berikutnya ketika mereka menyikapi orang-orang yang telah jatuh dalam pembatal keislaman yang nyata. Dalam hadis eh, hadis sahih dari Imam Ahmad Rasulullah SAW mengirim seorang, sahabat untuk menuju rumah seorang pria yang menikahi ibu dirinya. Rasul mengatakan bunuh dan ambil hartanya. Di sini hartanya di tasmir dibagi lima yang dijadikan sebagai lima, kalau bagi orang yang membunuhnya sedangkan kalau orang muslim kalau dia dibunuh pun hartanya tidak boleh diambil ini adalah berkaitan dengan orang murtad Rasul mengatakan belum dia ambil hartanya sedangkan orang yang dibunuh orang muayyan orang tertentu kemudian juga Rasulullah SAW ketika di orang-orang Indian dalam hadis Bukhari Muslim, orang-orang Indian ini mereka dari umat dari uh, dua suku dari Quraisy ya, dan Okal mereka datang ke Madinah, kemudian mereka masuk Islam, kemudian mereka tidak cocok dengan kondisi Madinah, dengan udara Madinah, mereka sakit. Akhirnya Rasulullah SAW memerintahkan mereka untuk datang ke unta-unta Sodakoh, mereka disuruh minum air susunya dan minum kencing unta. Kemudian orang kecil, orang-orang kecil pergi ke unta-unta Sodakoh, mereka minum air susu unta dan minum air kencingnya, kemudian mereka diberikan kesembuhan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian mereka setelah sembuh mereka membunuh si penggembala kemudian mencincangnya kemudian murtad dari Islam kemudian sampai kapan kapan Rasulullah SAW dan Rasul mengirimkan pasukan kecil untuk menangkap mereka kemudian mereka apa dipotong tangan dan kakinya kemudian mereka matanya dicongkel dengan besi panas ditusuk dengan besi yang dipanaskan dan dibiarkan mereka mati kehausan di diharap di uh, yang gunung harap sana yang berbatuan hitam yang panas. Mereka kemudian mereka melepas dari Islam. Mereka siapa orang-orang muayyanun orang-orang yang muayyan. Kemudian pada zaman Khalifah Abu Bakar As-Siddiq, orang-orang yang murtad mengikuti yang al-Kazzab, mereka jumlahnya 100 ribu orang diperangi oleh para sahabat. Dan ketika selesai peperangan, ketika putusan juga kalau mereka minta damai, Abu Bakar Asyidi tidak menerima perdamaian mereka kecuali dengan menyatakan di antara syarat yang harus mereka akui, mereka harus mengerti bahwa orang yang mati di barisan mereka masuk neraka. Sedangkan dalam akidah Rasulullah wa Jamaah tidak boleh mempersaksikan orang yang mati di antara kaum muslimin walaupun dia bejat sekalipun tidak boleh memastikan dia salah komunik neraka. Sedangkan yang dilakukan para sahabat sahabat yang mereka untuk menerima mengatakan wayang mati di antara kalian masuk neraka. Berarti ini kesaksian para sahabat terhadap kesaksian para muayyan orang-orang yang terbunuh di barisan mereka ini orang-orang muayyan juga jumlah mereka ribuan. Mereka di pantai hadis Rasulullah. Kalau kita baca sirah ada hadis Rasulullah sama kematian karena pembantaian yang dilakukan oleh para sahabat terhadap para pengikut Musailama al-Kazzab. Kemudian pada zaman Ali, pada zaman Utsman bin Affan ketika jamaah masjid di Kufa, salah seorang yang mengumandangkan azan mengatakan bersaksi bahwa Musailama adalah Rasulullah, kemudian para sahabat waktu itu yang gubernurnya Abdul Aziz Mas'ud mereka sepakat seluruh jamaah masjid yang berjumlah 170 orang dihukumi murtad, bahkan pimpinannya karena pernah murtad dua kali langsung dipenggal bayarnya pada Abdullah ibu Mas'ud dan dia adalah namanya Abdullah ibu Wahab. Sedangkan nah, yang lainnya disuruh taubat, suruh kembali kepada Islam dan dimintakan jaminan kepada keluarganya tidak akan melakukan hal serupa. Ini juga orang-orang muayyan jemaah masjid 170 orang jemaah. Khalifah Utsman bin Affan, gubernur Abu Bakar Umar di kota Kufah. Kemudian pada zaman Ali radhiyallahu taala anhu 600 orang-orang yang berguru kepada Ali, kepada para sahabat, mereka berada di barisan Ali radhiyallahu taala anhu. Mereka orang yang rajin baca Al-Quran, saum, sholat, tapi mereka guru mengkultuskan Ali radhiyallahu taala anhu dengan mengikuti paham Abdullah bin Sabah maka Ali memusafirkan mereka dan membunuh mereka tanpa istiqamah, tanpa diminta taubat dari dahulu mereka dibakar hidup-hidup di pintu Hamzah. Ini jumlahnya 600 orang orang-orang Muayyamin juga. Kemudian juga pada zaman Tabi'in, ada orang yang jatuh ke dalam kekafiran, walaupun ini lebih rendah daripada kemusyrikan, namanya Al-Ja'ad ibn Dirham, dia mengatakan Allah tidak menjadikan Ibrahim sebagai khalil, Allah tidak mengajak bicara Nabi Musa alaihi pada zaman tabi'in di Kufah Al-Jari bin seorang yang abid ahli ibadah orang alim ahli ilmu orang soleh tapi tak cara berpendapat bahwa Allah tidak menjadikan Ibrahim sebagai khalil Allah tidak mengajak bicara Nabi Musa maka Khalid bin Abdul Al-Qusari, gubernur Kufah, pada hari raya Idul Adha mengatakan ketika bertanya, Ya Ayuhan Nas, Mahfu taqabbalallahu duhayakum fa inni mudhfi bil bi'at ibn dirham. Hai manusia, berkorbanlah kalian. Semoga Allah menerima korban kalian. Saya akan berkorban dengan bi'at ibn dirham. Dia turun dari menyembahnya dan menyembelih al-bi'at ibn dirham. Karena seorang salih dalam keluarganya. Bicara pada zaman Abdullah bin Zubair, Khalifah Hijaz, Gubernur di Kufah adalah Mus'ab bin Zubair, saudaranya Abu Yazid juga adalah termasuk orang dari Al-Arba'ah Khalifah di Hijaz kemudian gubernur di Kufah saudaranya Muhammad Abu Zubair di situ ada Al-Muqtar Ibnu Abi Ubaid al Sakawi yang menantu sahabat dua istrinya adalah putri sahabat dia mengklaim bahwa dirinya mendapatkan wahyu maka dia ditulis murtad oleh para sahabat yang tersisa dan para ulama tabiin bahkan istri yang ketika tidak mau mengkafirkan suaminya salah satu dari istri tersebut oleh Musa bin Zubair setelah minta pendapat kepada Abdullah bin Zubair dikatakan suruh dia mengkafirkan suaminya Allah tidak bunuh dia yang satu mengkafirkan suaminya al ustaz yang satu mengatakan suatu ni'mah rajulun salih orang yang salih akhirnya dikatakan dan dibunuh oleh Mus'ab bin Az-Zubair gubernur Kufa kemudian banyak sekali kejadian-kejadian para ulama Muhammad mengatakan tentang Ibnu Sina Ibnu Sina adalah cara kafiran zakiyan dia orang kafir ya lihai Ibnu Nusir ketika mengarang kitab Manasikul Masyahid tata cara ibadah haji di sekitar kuburan keramat dikabirkan oleh Syekh Bilal Ibnu Qayyim. Dari yang lainnya, sampai Syekh Muhammad Abdullah menjelaskan dalam suratnya kepada Ahmad di Karim yang baik, Lakin min akhiri majal, kisatu Bani Ubaid muluk menyesat waqa'i fatihim. Annahum yadja'una annahum min ahli bait, ويصلون الجماعة والجمعة ونصبوا القضاة والمفتين ومع ذلك أجمع العلماء على كفرهم وردتهم وقتالهم وأن بلادهم بلاد حرب يجب قتالهم ولو كانوا مكرهين موجودين لهم. Di antara kisah yang terakhir, di antara kisah yang terakhir kisah Banu Ubaid. Banu Ubaid adalah Ubaidiyah atau Qaromiyah atau mereka mengklaim sebagai Fatimiyah. Mereka para penguasa Mesir waktu itu kalau Misal, mereka berbahasa sekitar 250 tahunan. Mereka an-nahum annahum an-nahum min ahlul bait, mereka mengklaim turunan ahlul bait, turunan Rasulullah. Makanya mereka menisbatkan diri sebagai dinasti Fatimiyah. Mereka sholat jemaah, sholat jumlah langsung pimpinan dari Fatihnya. Mereka mengangkat para kodi dan mukti mengangkat mukti mengangkat Eh, para kodi, tapi mereka mengatakan penyelisihan terhadap syariat. Mereka melegal syirik, melegalkan ciri kuburan, yang membangun bangun kuburan-kuburan yang diselamatkan kepada mereka. Apa yang dilakukan para ulama? Ulama sepakat ijma atas kekafiran kemurtadan mereka dan memerangi mereka dan negeri mereka disebut dengan harbin negeri harb yang berarti dapat diperangi walaupun rakyatnya karena rakyat yang muslim walaupun rakyat terkunci dengan penguasa Umayyah tersebut jadi antara contoh-contoh makanya Syekh Muhammad Ibn Muhammad ketika menyikapi seorang yang namanya Ahmad Ibn Abdul Karim Al-Ahsai ketika dia tidak mau mengkafirkan pelaku syirik akbar secara wayan kata Syekh Muhammad هل قال واحد من الصحابة إلى الزمن منظور البهوتي أن هؤلاء يكفر أنواعهم لا أعيانهم Apakah pernah zaman sahabat sampai zaman Mansur ulama zaman beliau ulama mazhab kembali pernah ada seorang ke zaman Sahabat sampai zaman Mansur Abu mengatakan bahwa pelaku kemusyrikan syirik apa itu dikafirkan macamnya saja tidak orang muayyadnya ada tidak tidak ada tadi buktinya contoh zaman waktu sampai zaman para ulama berikutnya Makanya saya Ishaq Ibn Abdul Rahman Ibn Hasan Ibn Muhammad Ibn Abdul Wahab dalam kitabnya Hukum Takbir Muayyan ketika mendapatkan ada sebagian orang yang intimat kepada Allah Tauhid tapi ketika menyikapi pelaku syirik akbar dia mengatakan perbuatannya syirik orangnya tidak bisa dikatakan musyrik kata beliau indah tahqiq la yukaffiruna al-musyrik illa bil umum وبما بينهم يتورعون عن ذلك ثم دبت بدعتهم وشبهتهم حتى راجت على من هو من خواص الإخوان وذلك والله أعلم بسبب ترك كتب الأصول وعدم الاعتناء بها وعدم الخوف من الزيغ kemudian saat diteliti orang-orang tadi bahwa mereka itu tidak mengkafirkan pelaku kemusikan kecuali secara umum saja Siapa yang melakukan kemusyrikan dia musyrik. tapi ketika menerapkan di antara mereka, di antara orang-orangnya, mereka enggan, tidak mau. Hanya meletakkan perbuatan syirik, orangnya belum tentu syirik, bukan musyrik. Kemudian berkata pemadabat bid'atuhum wa subhatuhum. Kemudian bid'ah dan syubhat mereka ini meretak laris di kalangan sebagian ikhwan. Dan hal tersebut Wallahu alam atau beliau sebabnya karena mereka meninggalkan kitab-kitab Hindu dan tidak mau mempelajarinya dan tidak punya rasa takut jatuh dalam kesehatan. Makanya saya Abu Abdullah Abdullah Hanan itu Abdul Hamid dalam kitab yang jawabul Mufid yang tergabung dalam kitab Aqidatul Muwahhidin Beliau di akhir kitabnya, di akhir kesimpulan setelah menguraikan dalil dari Al-Quran, As-Sunnah, Ijma tentang permasalahan ini, beliau mengatakan, Inna tawakkufa an tafsiril mu'ayyanin mutlaqan wal qawla bi anna jinsan wa fa'ala kaza fahuwa kafirun walakin al mu'ayyana in fa'ala kafalan nastati' tafsirahu ما هو إلا لغو لا معنى له وإبطال للأحكام الشرعية وبدعة مخالفة لهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم وإجماع الصحابة والتابعين وعلماء الأمة. Atau beliau, sudah sangat tawakuf, ya. tidak mau mengkafirkan muayyan dan pernyataan bahwa uh, orang jenis orang yang melakukan kekafiran musyrikan adalah kafir, tapi orang muayyan, orang tertentu bila melakukannya tidak bisa kita kafirkan. Pernyataan ini bahwa illallah la ma'na lahu pernyataannya adalah lagu wasiat yang tidak memiliki makna sedikit pun dan ibu tawalun dan akal syariah dan merupakan penguburan terhadap hukum-hukum syariat apa bentuk penguburannya dan orang-orang menjelaskan dalam kitab-kitab fikih apa hukum sholat di belakang orang musyrik apa hukum mayoritas kepada orang musyrik apa hukum salam kepada orang musyrik nah ketika hukum ini tidak diterapkan Artinya ada perbuatan saja dikatakan syirik, orang yang sudah dikatakan musyrik, berarti menggugurkan hukum-hukum konsekuensi tersebut. Berarti pemilihannya kalau orang yang melakukan kemusyrikan itu menyembelih, dimaafkan. Kalau dia jadi imam, mau jadi salah di belakangnya. Kalau ketemu mau mengucapkan salam kepada yang dahulu itu pengguguran salah hukum-hukum syariat. Dan wa bid'atun muhalifatun dan bid'ah yang menyelisih hadiah Rasul, hadiah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Tuntunan eh, bid'ah yang menyelisih tuntunan Rasul sallallahu alaihi wasallam dan menyelisih ijma para sahabat para tabi'in dan ulama umat ini. Ini permasalahan apa? Permasalahan sebenarnya ada semestinya kita merujuk kepada ulama Al-Quran, wahyu, dan terapan-terapan yang dilakukan oleh orang yang langsung dibina oleh wahyu wahyu itu para sahabat radhiyallahu taala anhu. Dalam dinullah akwal rijal, akwal ulama itu bukan dalil, tapi yang menjadi dalil adalah Al-Qur'an dan al sunnah Tidak boleh kita memposisikan ucapan ulama apalagi ulama akhirin sebagai hujjah dalam diri Allah punya punya pendapat ini mencari dalil-dalil untuk membenarkan pendapatnya. Tapi harusnya apa? Al-Quran itu sedang terburu dan kalau ada ucapan-ucapan ulama menyelidiki, kita tinggalkan ucapan tersebut kita pegang Ah, dalil yang jelas dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Karena pernyataan yang tidak ada dalilnya dalam Al-Quran dan Sunnah itu tidak tidak boleh dijadikan hujjah di dalam dinullah. Karena Allah mengatakan wala taquma laisa laka bihi ilmu inna sama wal basara wal fu'ada kullu ulaika kana anhu mas'ulah. Jangan kamu mengikuti apa yang tidak kamu miliki ilmunya. Yang namanya ilmu apa? Imam Asyari mengatakan al ilmu masalah ini ada sana. Ilmu itu yang dikatakan apa? Ilmunya ada sana. Ini khobar berasal dari Rasulullah SAW. Itu wahyu atau hadis. Selain itu apa? Selain itu adalah was was was was syaitan adalah bisikan bisikan setan. Jadi jangan mengikuti apa yang tidak bisa memiliki ilmu di dalamnya. Kenapa? Inna salwa wal basara wal fu'ada kullu ulai kana 'anhu mas'ula. Semua itu Inna sama pendengaran, wal basara penglihatan, wal fu'ada hati, semua itu akan diminta pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Haram apa seorang muslim berbicara tanpa dasar ilmu, tanpa bersumber daripada Al-Quran dan Sunnah mengatakan boleh dan tidak boleh harus ada dasarnya dalam Al-Quran dan akhirnya Ketika tidak ada dasarnya, kita tidak boleh menjadikannya sebagai pegangan uh, kegiatan. Walau siapapun orang yang mengatakan tersebut. Karena dalam Islam dilarang kita taklid. Jangan sampai kita melarang mencela orang-orang masyarakat umum, oh mereka taklid sama kiai Tuhan Kita mencela mereka, tapi soalnya barisan orang-orang yang intima kepada Allah ini ada orang yang takut kepada sosok-sosok yang mereka gandrungi itu tidak ada bedanya dengan masyarakat umum makanya Syekh Waisar Al-Ghari dalam di dalam uh, kelima sila kelima ini Basahu beliau menjelaskan tentang apa bahwa fatwa ya, mereka mencela orang-orang yang taat kepada mazhab-mazhab tapi banyak ada di antara mereka yang tanpa disadari jatuh ke dalam sikap ta'asub kepada tokoh-tokoh yang mereka gandung. Jadi jangan sampai kita terjatuh ke dalam hal seperti ini. Kita harus kita tujuan untuk Allah. Bina itu adalah Al-Quran dan Kalau kita menyimpan dari ini, kita meninggalkannya, apa yang kita perjuangkan? Kalau kita tidak mengikuti kepada Al-Quran dan Sunnah. Barakallahu alaihi الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد Hadirin jemaah jemaah rahimakumullah. Dalam khutbah kedua ini saya mengingatkan selalu bagi diri saya dan bagi hadirin sekalian agar kita selalu menjadikan Al-Quran dan As-Sunnah sebagai rujukan sehingga segala sesuatu yang menyelisihinya tidak boleh kita menjadikannya sebagai pegangan, sebagai rujukan. Makanya Imam Syaukani beliau menjelaskan uh, menjelaskan di orang-orang yang asyuk kepada mazhab bahwa para ulama-ulama mazhab ketika mereka dijadikan pegangan walaupun tidak tahu bertentangan ini orang yang mukhalif tahu ini bertentangan dengan Al-Quran dan As-Sunnah tahu ini ini berseberangan dengan apa yang dalam Al-Quran dan Sunnah, tapi mereka tetap mengikutinya, itu secara tidak langsung telah menjadikan para ulama tersebut sebagai apa? Arba yang Allah firmankan, "Ittakhadhu ahbarahum Allahu, rubbanahum Allahu, min dunillah." Jadi sikap orang muslim adalah manhaj harus memegang manhaj salafi, manhaj akidah muslimah wal jamaah dan Abu Qadir Ibn Abdul Aziz dalam Al-Umdah menjelaskan dengan Ma'arif Asafiyah eh, dalam apa manhaj Rasulullah Al-Rasulullah Jemaah adalah apa? manhaj salafi hanya mau menerima hukum itu bila bersumber daripada Al-Quran dan As-Sunnah selain itu kita tidak boleh menerimanya makanya Imam Ahmad mengatakan eh, saya terheran Aziz itu من قوم عرضوا الإسلام ثم ذهبوا إلى رأي سفيان saya heran terhadap orang-orang yang tahu sana, tahu tahu, tahu hadis, tahu dalil, tapi malah mereka mengambil pendapat sekian. Terus Sufyan berulama Bisa. Jadi di sini bisa taklid kepada mereka saja, kalau sudah tahu saya yang memiliki anda, disela dan berarti Allah mengatakan makanya bukan firman Allah, saya kembali lagi yang khalifun an amrihi an kesi wakum fisnatun an kesi wakum alim. Dia mengingatkan dengan ayat ini, kenapa orang-orang yang menyelisih perintah Rasul, mereka takut apa? Tertakut tertimpa fitnah. Apa fitnah? Az-zaid, asyirik, kesehatan solusinya. Orang ketika meninggalkan sunnah Rasulullah tahu menyelisih bisa jatuh dalam kemusikan kesehatan. atau yusibahum azabun berhari atau ketika anda biar lebih azab yang pedih di dunia Allah timpakan kepada orang yang berpaling daripada ajaran Allah apa di antara azab yang Allah berikan kepada orang yang berpaling dari ajaran Allah Allah mengatakan dalam surat al saff falam bazaru azabullahu qulubahum. Atau mereka menyimpang dari tuntunan, meninggalkan tuntunan, tidak mau mendengar tuntunan, azab Allah qulubahum. Allah menyesatkan hati mereka. Jadi penyesatan terhadap seseorang itu itu sebagai hukuman dari Allah karena orang tersebut berpaling daripada peringatan Allah. Di hukuman yang paling berat yang Allah timpakan di dunia terhadap orang yang menyimpang dari jalan yang benar bukan ditimpa dengan gempa atau bari itu bukan, tapi disesatkan hatinya. Sehingga ketika hati disesatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala karena akibat dia berbalik, maka yang buruk lewat benar, yang benar lewat buruk. Dan hukuman yang lain Allah katakan dalam surat Az-Zukhruf, "Wa may ya'shu 'an dzikrir rahmani يقيد له شيطانا فهو له قريب وإنهم ليسدونهم سبيل ويحسبون أنهم مهتدون dan barang siapa berpaling dari peringatan Ar-Rahman maka kami biarkan baginya setan sehingga setan ini menjadi teman dekatnya jadi Allah Subhanahu wa taala menguasakan setan terhadap orang yang berpaling dari ajaran Allah. Setan dijadikan sebagai korinnya yang perlu menyertai kemana-mana ya, kemana-mana, yang perlu membisikkan. Yang dilakukan setan apa? Mereka membisikkan dalam hati orang tersebut apa? Bahwa e, menghalang-halangi dari jalan yang benar dan membisikkan bahwa diri mereka itu berada di atas jalan yang yang benar.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 العالمين اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأهله الكفرة والمشركين ودمر أعداء الدين يا رب العالمين اللهم ارحم عبادك المستضعفين في مشارق الأرض ومغاربها اللهم ارحمهم فإنهم عبادك المستضعفون اللهم فك أسرى المسلمين من أيدي الظالمين اللهم فك أسرى المسلمين من أيدي الظالمين اللهم فك أسرى المسلمين من أيدي الظالمين اللهم اللهم احفظ علماءنا الربانيين اللهم احفظ علماء الربانيين فإنه من انصار دينك يا رب العالمين اللهم كفر دعاء التوحيد في هذا البلد وفي سائر وفي سائر بلاد المسلمين يا رب العالمين وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم